Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sayyiduna radhiyallahu anhu li ba'di man syaka alaihi maradan fi ba'di ikhwani. Qul lahu yanwi idza hasala shifa al muawana 'ala birri wat taqwa. Thumma qala ishfi 'abdak yafukku laka 'adwan yamshi laka ila fariidhah wa ba'da ayyam hasala shifa li marid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala dikatakan ada seseorang datang kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumed dia mengadukan tentang sakitnya atau sakit daripada sebagian saudara-saudaranya ini saudara kita banyak yang sakit demikian gimana ini Katanya sampaikan sama dia yanwi ida hasra syifa al muawana al birwat wat taqwa supaya niat kalau dia sembuh bisa saling membantu dalam perbuatan yang kebajikan dan takwa kepada Allah. Kau niati kalau sembuh jadi orang yang bisa membantu berbuat kebaikan dan takwa kepada Allah. Insya Allah akan sehat. Karena itu kalau sakit selain berobat niatono saya kalau sembuh saya akan membantu kepada orang lain. Insya Allah akan dikasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Beliau juga pernah mendoakan orang sakit begini, "Isfi abdak fulan." Ya Allah, sembuhkan hambamu si fulan. Yafuk laka adwan. Maka yamshi laka ila faridah. Maka hambamu ini nanti akan membuka huh, bagimu ya Allah apa itu ya? aduan itu lari gitu ya. Hah? Orang ini nanti akan bisa menuju kepada kamu dalam ibadahnya ya Allah. Semangat dalam ibadah, dia akan bisa berjalan ya Allah untuk melaksanakan sholat fardunya. Hmm? Ya Allah hambamu ini sembuhkan ya Allah. Nanti bisa ke masjid, hambamu ini orang sholat ya Allah. Nanti bisa dia manfaat kepada makhluk, dia akan mengajar, dia berdakwah. Doanya enteng ya. Jadi enggak pakai eh, wirid macam-macam, hanya doakan gini. Wa ba'd ayamin hasala syifa di dzalikal marid. Ya, beberapa hari udah sembuh. Itu orang dulu itu kalau doa enggak macam-macam. Dikit bahasanya bahasa biasa, enggak pakai siir-siiran, enggak pakai mantra-mantra, mandi orang dulu tadi itu. Kenapa? Memang doanya khusyuk, lisannya enggak pernah bohong, perutnya enggak ada haramnya. Hatinya takut kepada Allah. Mandi orang dulu itu, sembul dok waras. Sekarang sampai pedotilah tidak waras-waras. Masya Allah. Eh, orang dulu itu omongannya itu loh bisa jadi obat. Masih ingat gak dulu orang dulu itu? Kalau ada anak sawanan kasih ono kapur perut kembung, kasur kapur ambek gas. Kemudian ini kapur-kapur kabeh kapur Seakan-akan menjadi obat kapur sampai putih kabeh. Tapi subhanallah ya sembuh. Ya sembuh, sebetulnya bukan dari kapurnya. Nah, sekarang masih di kapur insyaallah tidak waras. Tapi ini kenapa? Ini karena lisannya mereka yang jadi obat. Subhanallah, eh? Nah, lisannya mereka yang jadi obat. Wa kana radhiyallahu anhu idza utiya law bima'in liyadfula fihi aw fatlah yaqra'u ala ذلك qawlahu ta'ala wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa bil haqqi ذلك bil Beliau kalau dikasih air untuk dibacai, nah ini. Tapi bukan berarti membuat Anda tadi itu jadi seorang topik. Ya. Cuma kalau ada orang husnudzan kepada Anda untuk misalnya untuk jadi obat, baca ini. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kemudian al qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mukminin Wa bihaqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Baca itu kemudian ditiupkan. Itu. Jadi doni ditiupkan. ya Yatful itu bukan meludahi. Yatful itu tidak gitu. keluar. Tidak keluar ludahnya. Eh? Jadi seakan-akan meludah tapi tidak tidak keluar ludahnya. Ya. Hmm, terus. Waqala radhiyallahu anhu, <clears throat> qala sayyiduna Abdullah al-Haddad li Ahmad Basharahil wa kana yu'allimul Qur'an la an yahdiyallahu bika wahidan khairun min Shibam wa ahliha. Dia pernah berkata kepada salah satu muridnya mungkin Ahmad Bashir Rahil dia tinggal ada di Shibam dia, dia mengajar Al-Qur'an. Ngajar Al-Qur'an. Dia satu orang saja yang asalnya nggak bisa baca Quran bisa baca Quran sebab kamu itu lebih baik daripada kamu memiliki kota Shibam dan semua isinya Ya. Jadi ada hadis juga la Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ada riwayat khairun laka mimma tala'at alaihi syams. Satu orang yang bisa jadi bagus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala sadar karena sebab kamu itu lebih baik daripada kamu sedekah kendaraan yang paling mewah. Kalau dulu onta merah. Lah kalau sekarang Mercedes Benz tahun 2012 ya atau Ferrari. Pernah enggak ketemu orang sedekah Ferrari? Hah? Inti ngajari satu orang nggak bisa Fatihah sampai bisa Fatihah itu lebih afdol daripada sedekah itu. Ada nah, riwayat lebih baik daripada sedekah daripada yang diitari oleh matahari. Ya bumi isinya tentunya. Terus satu lagi. Dua. Wakala Aidon Idza da'uta ahadan turidu ya'tika bi syakhsin mathalan fa in qala ma bahassalu ma bahasilu ma ba uhassilu fala atursilu fa inna la yuhassilu Kalau ademu itu kamu itu nyuruh seseorang untuk manggilkan orang, cari ono si fulan ndak dapat sudah, udah jangan disuruh dia. Berarti ndak niat sudah. Paham ya? Ridwan misalnya, cari si fulan. Tidak ada Ustadz, jangan nyuruh dia. Malas dia. Paham ya? Nah, jadi ada beberapa hal itu memang uh, perlu diperhatikan itu. Ya, Habib Ja'far itu juga pernah itu ada hikmah-hikmahnya begitu. Bisa, bisa kalau kamu itu nutup pintu, tidak gafatal bab fazazihu. Kalau nutup pintu, inti oyak-oyak dulu. Nah, Besi inti kunci coba dibuka Nah, untuk pastikan ngonci bener apa enggak. Kadang-kadang ceklek muni begitu, tapi tidak ngonci masih bisa kebuka nanti. Hmm? Kalau kamu tadi itu musafir, bangun dari tempat duduk, jangan langsung bangun gitu, lihatin dulu. Tempat duduk kamu, kemudian bawahnya, barangkali ada yang jatuh. Daripada milik kamu. Kalau nyuruh orang, ini ada jawabannya ya. Kalau nyuruh orang begitu ya, belikan ini, ini, ini, ini, ini misalnya. Belikan A, B, C. Ini sekian kilo, ini sekian kilo, ini sekian kilo. Nah, sebelum dia berangkat nanti panggil, beli apa? Suruh ngulangi omongan kamu. Nanti akhirnya keliru. Tuku ini D nanti. Hah? Oh beli A, berapa kilo? Sekian. Beli ini berapa? Terus beli apa lagi? Beli ini, sekian kilo, ini sekian kilo. Kalau sudah persis dengan apa yang kamu minta suruh berangkat dia. Jadi jangan nanti akhirnya loh saya pikir itu saya dengernya ini. nah, jangan. Kalau kamu tadi itu nyuruh orang nulis surat kwitansi, surat, ebon apa aja. Paham ya? Setelah kamu tulis bacaan lagi. Cocok enggak? Akhirnya tambah nolih siji lho nilainya kurang nolnya lain nanti nilainya. Jadi masalah. Jadi hikmah-hikmah begitu tuh ada sebetulnya. Ya. Ini juga begitu. Kalau kamu nyuruh orang untuk nyarikan sesuatu, kemudian dia menyatakan, tidak bisa itu soro, ustad Ya wis cocok Ya sudah, nyari yang lainnya sudah. Berarti tidak ada usaha dari pertama. Satu lagi. Wa qala Allah bihi. Qala Sayyidina Umar Al-Abbas, ahlu zaman kasyannil yabis." In ma bagita turashishu yabis. Penduduk zaman ini ibarat tempat yang kering. Kalau tidak kamu ciprati, nggak kamu siram, ya tetap kering. Paham nggak ini? Ini penduduk zaman sekarang ini nggak ada semangat. Jadi harus kasih semangat terus. Murid-muridnya sekarang ini yang di pondok, di sekolahan itu tidak ada semangat. Jadi setiap hari itu harus kasih semangat. In magabagi taturosisyo. kalau kamu nggak terus nyirami dia tetap kering dia, memang asli kering sudah. Jadi kasih semangat itu setiap hari. Karena tuh punya anak ben ketemu kalau semangat belajar harus ingin. Nanti itu, nanti ini, nanti itu. Kenapa? Alus zaman ini habis sudah. Kering semuanya harus di harus dibasahi terus. Baiklah nanti akhirnya tidak ada pertumbuhan pada dia gitu. Jadi ya, penting sekali untuk ngasih semangat spirit ya, supaya uh, ada satu semangat yang baru. Wallahu a'lam.